Hari ini adalah hari Rabu tanggal 7 Ramadan 1436 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 24 Juni 2015. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita yaitu tafsir ayat-ayat sukses. Sukses menurut Allah Subhanahu wa taala Sukses menurut Al-Quran Sukses yang sejati Sukses yang hakiki Sukses yang abadi Dan sukses yang sebenarnya Yang terakhir Kita sampai di mana? Yang terakhir Ayat yang ke-16 Yaitu Surat Al-Qasas ayat nomor 67 sekarang kita masuk redaksi yang baru, redaksi keempat, yaitu redaksi Tuflihun. Di situ ada beberapa ayat. Yang pertama-tama surat Al-Baqarah ayat nomor 189. Monggo kita buka surat Al-Baqarah. Surat yang kedua ayat nomor 189. yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walaysal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha walakinnal birra manittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun Mereka menanyakan kepadamu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bulan sabit. Katakanlah kepada mereka ia adalah tanda-tanda waktu bagi manusia yaitu untuk mengetahui waktu bercocok tanam, berdagang, masa iddahnya wanita, waktunya puasa, waktunya lebaran dan juga bagi haji Waktunya haji, bulan-bulan haji. Kemudian dan bukanlah kebaktian itu jika kamu memasuki rumah-rumah dari belakangnya akan tetapi kebaktian itu ialah orang yang bertakwa dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu memperoleh keberuntungan. Ini yang kita ambil bagian akhirnya saja yang sesuai dengan pembahasan kita yaitu wattaqullaha la'allakum tuflihun dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung, agar kamu sukses. Ini sudah beberapa kali ya. Ada ayat mirip ini bahwa di antara kriteria sukses adalah bertakwa kepada Allah. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, kita harus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi takwa itu banyak dan semuanya saling melengkapi. Definisi yang paling lengkap adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah sering kita bahas. Kemudian kita menginjak ayat yang berikutnya yang ke-18 dari redaksi Tuflihun yaitu surat yang ketiga, surat Al-Ali Imran ayat nomor 130. Ya, silakan kita buka surat yang ketiga, surat Ali Imran Ayat nomor 130 Ya, mari kita lihat Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah Wattaqullaha la'allakum tuflihun Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapatkan keberuntungan, supaya sukses. Nah, di sini kalau kita lihat ada tiga kriteria sukses. Ali Imran 130 ada kriteria sukses. Yang pertama-tama adalah Ya ayyuhalladzina amanu beriman dengan keimanan yang benar. Sudah sering kita kaji ya definisi iman. Apa definisi iman itu? Menurut bahasa lughatan, menurut etimologi adalah at-tasdiq, percaya. Namun tidak cukup itu harus menurut syariat, menurut terminologi. Iman itu adalah qaulun bil lisan, wa tasdiqun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan yazidu bi taatir rahman wa yanqusu bi taati syaitan iman itu adalah lisannya mengucapkan ya hatinya memahami dan meyakini kemudian anggota tubuhnya mengamalkan dan iman bisa bertambah kalau kita taat kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah dan iman bisa berkurang kalau kita taat kepada syaitan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu bukan hanya di lisan, bukan hanya di hati, bukan hanya di perbuatan, tapi lengkap. Ada di lisan, ada di hati dan ada di perbuatan. Sehingga kalau ada orang mengatakan yang penting hatinya enggak cukup, yang penting hatinya, lisannya dan perbuatannya. Semuanya penting. Itulah namanya iman lengkap. Kemudian yang kedua, kriteria sukses di sini adalah la taqulur riba adhafan mudhafa yaitu menjauhi segala macam dan bentuk transaksi riba menjauhi segala macam dan bentuk transaksi riba. Nah, ini nanti kita bahas masalah riba ini. Kemudian yang ketiga adalah wattaqullah. Nah, sama dengan tadi kan, bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sering ya tentang takwa ini. Nah ini ada satu hal yang perlu diperluas yaitu masalah riba. Ya, masalah riba itu Allah Subhanahu wa taala berbicara panjang lebar di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah itu di ayat-ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala banyak berbicara masalah riba dan itu merupakan ayat pamungkas Ya, mulai dari ayat 275 sampai ayat 281. Ini masalah riba ya. Mari kita lihat ayat-ayat riba ini. Al-Baqarah 275 dan setelahnya. Mari kita kaji ayat-ayat riba ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas." Dalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatum min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. wa man 'ada ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang memakan riba itu tidak bangkit melainkan seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan, orang kesurupan. Ini kalau kita lihat dari para mufassirun al-mutaqaddimun wal mutaakhirin itu saling melengkapi. Di dalam tafsir-tafsir sebagian ulama menafsirkan ini nanti hari kiamat. Orang yang suka makan riba ya, riba itu apa sih? Riba itu adalah ya, kalau gampangnya kita uang kita itu beranak. Tanpa usaha uangnya beranak. Tanpa usaha tanpa upaya uangnya beranak. Paling gampang, contoh paling gampang adalah bunga bank. Nah, paling gampang itu. Nanti ada lagi perincian-perincian adalah ada riba nasi'ah, ada riba al-fadl. Tapi kita bahas yang gampang dulu aja, yaitu masalah perbankan. Bank riba. Kemudian ada yang membahasakan dengan bahasa lebih halus bank konvensional. Iya kan? Kita lebih baik pakai bank riba saja, lebih jelas. Ya, bank riba. Karena kalau bank konvensional nanti akhirnya jadi kabur akhirnya kan, jadi kabur. Jadi bank riba. Bunga bank. Orang nyimpen uang di sana deposito. Uangnya bertambah. Iya kan? Atau pihak bank ada orang utang di bank. Utang satu juta kembali satu juta lebih. Ini namanya adalah riba. Ini namanya riba. Ya. Lah di sini dikatakan bahwa orang yang memakan riba sebenarnya bukan hanya memakan riba ya. Karena semua yang terlibat dalam riba itu dosanya sama. Di dalam hadis yang sahih disebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa muqilahu wa katibahu wa syahidaihi Waqala hum sawa. Orang yang Rasulullah SAW melaknat. Melaknat itu dilaknat ya. Jauh dari rahmat Allah. Dikutuk. Dilaknat dikutuk. Jauh dari rahmat Allah. Jauh dari syurga. Berarti dia dekat kepada neraka. Siapa itu? Yang pertama-tama pemakan riba. Yang kedua yang membayarkan riba. Yang ketiga yang mencatat transaksi riba. Yang keempat yang menjadi saksi transaksi riba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dosanya sama, dilaknat semuanya. Bahkan kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu cuma itu aja kan, yang bayar, yang nerima, yang mencatat, yang menjadi saksi. Kalau sekarang lebih luas lagi. Kalau sekarang yang kerja di bank riba semuanya dosa sama. Yang kerja di bank riba kena semuanya. Karena mereka terlibat dalam transaksi riba. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Jadi kalau kita bicara riba ini semua yang terlibat kena. Ya, satpam bank riba masuk di dalamnya, tukang sapunya, tukang bikin tehnya, semuanya kena. Karena apa? Mereka tolong menolong di dalam riba. Memang kalau kita bicara perasaan, kita nggak akan tega ngomong seperti ini. Kasihan kan kerja apa mereka gitu kan? Itu perasaan kita. Tapi kalau kita bicara hukum pakai perasaan, hukum nggak bisa tegak nanti. Hukum begini. Kalau memang sih dari si perasaan kita nggak tega ngomong, kasihan mereka kerja apa mereka? Kan mereka mencari nafkah. Itu perasaan kita. Seperti itu. Tapi kalau kita bicara hukum, kena semuanya hukumnya. Jadi kerja lain, Insya Allah kalau orang bertakwa kepada Allah oleh Allah diberikan jalan keluar. Iya. Memang menggiurkan. Perbankan ini menggiurkan. Uang-uang haram ini menggiurkan. ya kan? Lah di sini mempunyai dua pengertian. Yang pertama-tama pengertiannya adalah para pemakan riba itu dan semua yang terlibat tadi telah disebutkan nanti bangkit dari kubur hari kiamat seperti orang kesurupan. Jadi kayak orang kemasukan setan. Subhanallah, itu nanti hari kiamat. Tapi sebagian ahli tafsir menafsirkan ini bukan hanya kiamat, tapi juga di dunia sekarang ini. Para pemakan riba itu, mereka seperti orang kesurupan. Artinya apa? Mereka tidak punya perasaan lagi seperti orang gila. Enggak punya sifat tega lagi. Coba anda melihat orang-orang yang bermuamalah dengan muamalah riba. Punya enggak mereka sifat tega? Ya. Biasanya di film-film kan ada tuan tanah itu kan. Ya, tuan tanah yang suka apa namanya? renten. Suka renten, apa namanya? ngutang-ngutangkan uang ke orang-orang sak desa. Tapi kemudian minta lebih kembalinya. Mereka nggak bisa mengembalikan, akhirnya dia apa? ditekan, ditekan, ditekan. Itu orang pemakar riba itu tega. Jadi orang punya utang nggak bisa bayar utang Eh, bunganya berbunga, bunganya berbunga, airnya disita ini, disita itu. Ini dia punya sifat tega. Sehingga dia seperti orang gila, orang kesurupan. Sampai-sampai dalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Sampai-sampai saking rusaknya otak mereka, mereka mengatakan, "Loh, jual beli kan sama dengan riba." Ini kata-kata yang dahsyat loh ini. Jadi seakan-akan riba itu adalah hukum aslinya jual beli mengikuti riba. Sangin rusaknya otak mereka. Mestinya kan mereka bilang, "Loh, riba ini kan kayak jual beli kan?" Mestinya kan gitu kan? Tapi karena mereka sudah rusak otaknya, seakan-akan riba itu adalah segala-galanya. Jual beli kan seperti riba. Mestinya kan riba seperti jual beli gitu kan? Jadi seakan-akan riba itu adalah segala-galanya bagi mereka. Riba itu hukum asalnya jual beli mengikuti riba. Lalu oleh Allah diterangkan wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli. Kalau riba diharamkan. Jual beli boleh. Orang kulaan ya 100 dijual 150 boleh halalan thayyiban. Kalau riba kan tidak gitu kan? Uangnya beranak tanpa usaha. Dan riba ini adalah merupakan sistem kapitalis. Yang membuat perekonomian dunia sekarang rusak adalah ya ini sistem kapitalis yang dipakai. Rusak perekonomian dunia. Kita harus kembali kepada sistem aturan syariat. Tapi syariat yang benar-benar syariat. Jangan cuma labelnya saja. Labelnya syariat, prakteknya belum syariat. Ya sama aja. Benar-benar praktek yang syar'i. Faman ja'ahu mau'izatan min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Barang siapa yang telah datang nasihat dari Allah ini lalu dia berhenti lagi. Ini zaman dulu zaman Nabi belum ada hukum. Setelah ada hukum riba haram, dia berhenti, ah, yang dulu-dulu sudah dimaafkan. Urusannya dikembalikan kepada Allah. Wa man 'ada setelah datang hukum ini riba aram dia masih mengulangi lagi bermuamalah dengan muamalah riba, faulaika ashabun nar. Mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun. Mereka kekal di neraka selama-lamanya. Ini ancaman keras bagi orang yang bermuamalah dengan muamalah riba. Subhanallah. Luar biasa. Nanti kita akan lihat ya. Kita akan lihat nanti riwayat-riwayat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang riba ini. Menakutkan bukan main menakutkan. Atau langsung aja di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di tafsirnya membawakan riwayat dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya hadisnya panjang melalui jalan sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu ya, tentang mimpinya Rasulullah Muhammad SAW yang mimpi panjang. Di antaranya beliau mengatakan fa'ataina ala nahrin hasibtu annahu kana yakul ahmar mithl dam wa idha fin nahri rajulun sabihun yasbah wa idha ala shattin nahri rajulun qad jama'a 'indahu hijara katira wa idha dhalika sabi yasbah thumma ya'ti dhalika alladhi qad jama'a al-hijara 'indahu fayaghfir lahu fa fayulqi hajara. Ya. Yaitu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu dibawa sampai ke sungai. Sungai warnanya merah seperti darah. Itu sungai darah. Sungai darah eh, di sana ada seorang yang renang, renang di sungai darah. Renang di sungai darah. Ini hadisnya agak panjang ya. Yang mana orang riba kan berarti di tempat yang kotor. Sehingga dia seperti orang yang renang di sungai darah. Nah di pinggir sungai itu ada orang yang mengumpulkan batu banyak. Batu-batu banyak. Orang yang renang ini ya dia berusaha untuk ke pinggir. Nah, kemudian apa namanya mulutnya dimasuki batu. Terus seperti itu. Jadi terus mulutnya dimasuki batu, mulutnya dimasuki batu. Renang di tempat di apa di sungai yang sungai darah, kotor, menjijikkan. Lalu Rasulullah SAW tanya siapa mereka? Dijawab mereka adalah akilur riba. Mereka adalah para pemakan riba. Kemudian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pula di dalam hadis yang lainnya ya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau bersabda ar-riba thalathatun wa sab'una baban riba itu ada 73 pintu jadi riba ada 73 macam atau riba ada 73 tingkatan di dalam riwayat Al-Hakim ada tambahan aisaruha an yankihar rajulu ummah. Dosa riba yang paling ringan seperti anak menzinai ibunya. Ya. Ada berapa tadi tingkatannya? 73. Ini tingkatan yang paling bawah, paling ringan seperti anak menzinai ibunya. Allahu akbar. Betapa dosanya riba luar biasa. Seperti anak menzinai ibunya. Kemudian juga ya di ayat yang berikutnya ayat nomor ke 276 Allah berfirman yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat Allah akan membinasakan riba dan Allah akan mengembangbiakan sedekah zakat sedekah Wallahu la yuhibbu kulla kafarin azim. Dan Allah tidak suka setiap orang kafir lagi banyak berbuat dosa. Jadi diidentikan antara pemakan riba dengan orang kafir lagi berdosa. Coba di situ antum lihat ayatnya, yamhaqullahu riba Allah membinasakan riba. Ini ada dua pengertian. Ya, ini ada dua tafsir. Tafsir yang pertama, Yamhaqullahur riba. Allah membinasakan orang yang memakan riba. Dibinasakan oleh Allah. Jadi orang makan riba itu dibinasakan oleh Allah. Karena nanti ada di ayat setelahnya bahwa orang yang memakan riba sama dengan menantang Allah apa? Perang, nantang Allah perang. Nah, kalau kita nantang Allah perang bagaimana? ya habis binasa. Ini makna yang pertama. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu bi harbin minallahi wa rasulih. Jadi makna yang pertama, orang yang bermuamalah dengan muamalah riba itu orang itu akan dibinasakan Allah. Karena dia nantang Allah perang, maka dibinasakan oleh Allah sampai akar-akarnya. Allahu akbar. Kemudian makna yang kedua, yang dimaksud bukan orangnya tapi uangnya. Jadi riba, antum lihat. Orang kalau sudah muamalah dengan riba, tunggu tanggal kehancurannya. Dan ini persis sama dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallam Arriba wa in fa inna 'akibatahu tasiru ila kullin." Riba itu walaupun banyak ya, nanti hasilnya akan menjadi sedikit. Jadi artinya uang uang riba itu Allah akan dimusnahkan. Berapa banyak orang berbisnis, berdagang pakai bank, bank riba, ya. Akhirnya apa? Bangkrut. Sudah banyak contohnya. Hati-hati. Karena kadang bank itu malah nawar-nawari. Iya, Pak, enggak tambah lagi. Apa namanya? utangnya. Iya, satu miliar tawarin lagi, enggak tambah lagi, enggak tambah lagi. Karena apa? Dia diuntungkan. Dan orang tersebut bakal binasa. Orangnya binasa, hartanya juga binasa. Hati-hati. Jangan muamalah dengan bank riba. Jangan muamalah dengan bank riba. Bisnis akan hancur semuanya, cepat atau lambat. Dunia akhirat rugi. Dunia akhirat rugi. Ya. Yang mana disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga riwayat At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir melalui jalan sahabat Abdullah bin Handalah radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda dirhamu riban yaquluhu ar-rajul wa huwa ya'lam ashaddu min sittin wa thalatin zunyah satu dirham uang riba satu dirham kalau zaman Nabi satu peser lah, satu sen. Ya. Artinya uang sekecil apapun dari hasil riba yang dimakan oleh seseorang. Maksudnya dimakan adalah dipakai. nggak harus dimakan ya. Dipakai mungkin buat beli baju, buat beli apa. Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu kalau itu adalah uang riba. Ini lebih berat daripada 36 kali perzinaan. Jadi orang zina 60 kali dengan orang makan uang riba satu dirham lebih berat mana? Lebih berat mana? Orang makan uang riba walaupun cuma satu dirham, satu peser. Satu dirham kalau zaman Nabi itu tiga gram perak ya. Satu gram sekitar ya sepuluh ribu, berarti tiga puluh ribu. Tapi maksudnya Nabi bukan itu. Maksudnya Nabi adalah sekecil apapun uang hasil riba. Kita makan, kita tahu itu adalah uang riba. Ya. Lebih berat daripada 36 kali perzinaan. Padahal zina termasuk dosa yang besar. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima ketika menjelaskan tujuh perkara yang membinasakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Ya. Di antaranya beliau menyebut apa? Wa aklur riba, memakan riba. Bermuamalah dengan muamalah riba. Subhanallah. Mari hati-hati. Kemudian masih riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang jayid melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhahara fi qaumin az-zina war-riba illa ahallu bi anfusihim Allah." Tiadalah tampak pada suatu kaum zina dan riba. Melainkan berarti mereka telah menghalalkan untuk diri mereka azabnya Allah. Subhanallah. Jadi kalau perzinaan sudah menyebar di masyarakat dan riba telah menyebar di masyarakat, berarti masyarakat itu sudah siap diazab Allah. Jadi berarti masyarakat sudah menghalalkan Allah mengazab. Artinya Allah kami sudah siap diazab. Nauzubillah. Jangan ya Allah. Kami tidak pernah siap. Ya, kami tidak pernah siap. Tapi hati-hati. Jadi kalau sudah zina di mana-mana, zina dilegalkan. Kemudian juga riba dilegalkan. Nah, ini bahaya. Monggo silakan dibaca ini ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berikutnya lagi Iya. Di dalam riwayat At-Tabrani melalui jalan sahabat Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Iyyaka wadh-dhunub allati la tughfar." Hati-hatilah kalian dari dosa yang tidak diampuni. Dosa yang tidak diampuni. Maksudnya kalau mati dalam keadaan belum tobat ya. Tapi kalau orang tobat sebelum mati dosa apapun diampuni hatta syirik pun kalau dia belum apa namanya? tobat sebelum mati, tobat sebelum roh berada di kerongkongan diampuni oleh Allah hatta dosa syirik. Tapi kalau masih sampai mati belum tobat, enggak diampuni oleh Allah. Kan ada ya, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Orang kalau mati membawa dosa syirik enggak diampuni Allah. Tapi selain syirik terserah Allah. Allah ngampuni silakan, Allah menghukum silakan. Kalau syirik mati belum tobat enggak diampuni. Tapi ada lagi juga dosa yang kalau orang mati belum tobat enggak diampuni oleh Allah. Diterangkan di hadis ini, menurut ulama Menurut Syekh Dr. Mihran Mahir Uthman, ini sanatnya sabit. Sabit itu bisa dipakai sebagai hujjah. Ya. Kata beliau, Thabata an Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyaka wadh-dhunub allati la tughfar. Hati-hatilah kalian daripada dosa-dosa yang tidak diampuni. Yang pertama-tama al-ghulul, Faman ghalla syai'an atabih yaumal qiyamah. Al-ghulul. Apa ghulul itu? Ghulul itu adalah ngentit. Bahasa Jawanya ngentit. Bahasa Indonesia nya apa ngentit itu? Jadi misalnya harta milik orang banyak oleh dia diambil gitu loh. Misalnya harta ghanimah rampasan perang belum dibagi dia sudah ngambil. Atau harta milik yayasan dia ngambil. Ini kalau bahasa Jawa kal al ngentitu. Bahasa Indonesianya apa? Apa? Menyilap. Menyilap. Menilap, menilap. Oh, ditilap gitu ya. Ya. Apa? Betul antum ditilap ini. Karena kadang kosakata bahasa Jawa itu lebih luas daripada bahasa Indonesia. Nah, ini dosanya besar. Karena apa? Karena dia mengkhianati orang banyak. Nipu satu orang dengan nipu orang banyak dosanya besar mana? Ya nipu orang banyak. Mencuri uangnya orang itu dosa. Tapi dengan mencuri uangnya orang banyak dosanya lebih lagi. Karena itu dosa nggak diampuni oleh Allah. Kalau dia mati belum taubat nggak diampuni oleh Allah. Bahaya hati-hati. Jangan sampai kita ngentit seperti ini atau menilap seperti ini ya kita diberi amanat yayasan, beri amanat apa namanya? apapun keuangan, mengelola uang milik rakyat, mengelola uang milik orang banyak, ya, korupsi dan yang lain masuk di sini semuanya. Enggak diampuni oleh Allah kalau dia mati belum taubat. Kemudian wa akilur riba. Kemudian orang yang memakan riba. Faman akala riba bak bu'itha yaumal qiyamah majnunan yatakhabbat. Barang siapa memakan riba, maka dia akan dibangkitkan hari kiamat nanti dalam keadaan gila. Ya. Seperti orang kesurupan. Lalu Rasulullah membaca ayatnya tadi itu, alladzina yaquluna riba dan seterusnya. Hati-hati ya. Jadi dosa riba termasuk dosa yang oleh Allah tidak diampuni menurut hadis ini. Artinya harus taubat sebelum mati sampai mati belum tobat nggak diampuni Allah. Cuman selama dia tidak kafir, dia tidak kekal di neraka. Tapi ancamannya berat. Tadi Allah mengatakan apa? Khalidun, kekal. Jadi ancamannya berat sekali. Karena riba ini mendolimi orang banyak. Ya, menakutkan kalau kita bicara riba. Jadi hati-hati masalah riba ini dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita daripada muamalah riba. Kalau ada yang terlanjur bermuamalah riba, ya cepat-cepat selesaikan. Bagaimana saya sudah kadung ini? Sudah kadung punya banyak pinjaman di bank. Sudah tobat kepada Allah, menyesal dan segera selesaikan. Jangan bermuamalah lagi. Lu bagaimana saya butuh? Ya, terpaksa. Biasanya kan terpaksa gitu kan? Terpaksa itu apa sih kriterianya? Batasan orang terpaksa itu apa sih? Kalau kita pakai bahasa Al-Qur'an, Batasan orang terpaksa itu adalah kalau dia mau mati, yang dimakan nggak ada, mau mati, itu baru terpaksa boleh makan bangkai. Ya ini enggak, enggak mau mati, enggak mau apa cuma memperkaya diri saja. Subhanallah. Jadi itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat eh, Al-Baqarah. Kemudian di ayat nomor 200 278 279 Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin Hai hey orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba jika kamu orang beriman Artinya jangan bermuamalah dengan riba lagi sudah haram mulai sekarang fa in lam taf'alu kalau kamu tidak melakukan itu masih terus bermuamalah dengan muamalah riba padahal sudah jelas hukumnya kayak gini fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih maka umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Berarti kamu nantang Allah dan Rasulnya perang. Allahu Akbar. Nah ini kalau orang nantang Allah dan Rasulnya perang bagaimana ini? Ya habis. Ya. Oh, dengan pasukan koalisi aja sudah habis. Ini nantang perang Allah dan Rasulnya. Bahkan disebutkan di dalam salah satu tafsir di Ibnu Kathir, ya, Ibnu Abbas mengatakan yuqalu yawmal qiyamah li akil riba khud silahak lil harb. Dikatakan kepada pemakan riba hari kiamat nanti, ambillah senjatamu. Kamu sekarang akan perang melawan Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Habis. Melawan Allah dan Rasulnya perang. Tapi Islam adalah agama tobat. Apa kata Allah? Wa intu betum falakum ru'usu amwalikum. Jika kamu tobat, maka milikmu adalah rosmalmu. Apa rosmal itu? Ya, modal, modalnya saja. La tadlimun. Kamu tidak mendolimi orang. Artinya hartanya orang enggak kamu ambil. Wala tudlamun dan kamu juga tidak didolimi, hartamu enggak diambil. Jadi orang pemakar riba itu kalau mau tobat, yang diambil cuman modalnya dia saja. Hasil hasil ribanya dikeluarkan. Jangan diambil. Subhanallah. Terus pertanyaannya sekarang, bagaimana boleh enggak kita nyimpen uang di bank riba terpaksa demi keamanan? Atau kita buka rekening di sana karena kita butuh memanfaatkan fasilitasnya, transfer dan yang lainnya. Yang ini adalah merupakan kebutuhan zaman sekarang. Para ulama mengatakan boleh. Ya, terpaksa boleh, tapi tetap ribanya tidak diambil. Kita sekedar memanfaatkan fasilitasnya saja. Jadi bunganya dicatat terus. Ya enggak diambil. Kalau toh bunganya mau diambil karena banyak para ulama mengatakan boleh tapi untuk maslahat umum. Dan kita tidak mendapat pahala, tapi sekedar membebaskan dari uang itu. Maslahat umum. Bukan diberikan orang, tapi untuk maslahat umum. Seperti apa? Seperti bangun jalan di kampung jalannya rusak, nah, pakai uang riba tidak apa-apa. Atau di kampung lampunya mati, ya, beli lampu pakai uang riba. Atau mungkin bangun jembatan atau bikin apa namanya WC, kamar mandi umum. Oh, pokoknya umum-umum, bukan milik tertentu. Itu tidak apa-apa. Tapi tidak dapat pahala, sekedar membebaskan dari uang ini saja. Seperti itu. Kecuali kalau kasusnya orang tobat. Jadi orang dulu bermuamalah dengan riba, lalu sekarang sudah taubat enggak lagi. Tapi masih ada uang sisa riba ini. Mau dikembalikan ke orang enggak tahu siapa orangnya. Maka ini menurut para ulama boleh disodakohkan. Ya. Seperti ada ya seorang pemilik bank di Arab Saudi kaya raya, dia sakit-sakitan, akhirnya dia pun merasa ini gara-gara riba mungkin dia datang ke ulama minta nasihat. Ya, nasihatnya memang itu dari riba. Lalu dia pun taubat. Sementara uang-uang hasil ribanya sudah banyak, mau dikembalikan nggak tahu orangnya. Maka para ulama memberikan solusi dalam kasus seperti ini boleh disodakohkan, tapi tidak dapat pahala. Sekedar membebaskan diri dari uang itu. Kalau kasus tadi beda. Kasus tadi kita punya rekening di bank riba untuk memanfaatkan fasilitasnya saja demi keamanan. Nah, kalau kasus ini nggak boleh diberikan sodakoh tapi hanya boleh untuk maslahat umum. Subhanallah. Jadi uang kita enggak diambil, kita juga tidak mengambil uangnya lagi, uangnya orang. Kemudian Allah memberikan solusi dalam masalah utang piutang. Islam ini agama indah. Ya. Wa in kana dzu usratin nadhiratun ila maisara. Dalam Islam itu kalau ada orang utang, belum mampu bayar, benar-benar belum mampu bayar, maka apa kata Allah? Kamu tunggu sampai mampu bayar. Jadi bukan malah dikenakan riba. Jatuh tempo, nggak bisa bayar, kena bunga sekian. nggak bisa bayar lagi, kena bunga sekian. Itu bukan ajaran Islam. Kalau ajaran Islam nggak mampu bayar, ya tak tunggu sampai mampu bayar. Kalau dia mampu bayar, tidak bayar-bayar, namanya orang dolim. Kata Rasulullah SAW, matlul ghaniyi dhulmun. Orang yang kaya bisa bayar, mampu bayar, tidak bayar-bayar, dia ngemplang, menunda-nunda bayarnya pada jatuh tempo, ini adalah orang yang dolim. Jadi kasusnya kalau ada orang punya utang kepada antum, orang punya utang kepada kita, jatuh tempo, tidak mau bayar, padahal mampu bayar, maka para ulama mengatakan kita boleh mengambil barang dia secara paksa sesuai dengan nilai uang kita. Itu boleh. Halalan toyiban. Misalnya orang utang kepada kita 10 juta. Jatuh tempo. Tidak mau bayar. Padahal dia mampu bayar. Sengaja nggak mau bayar ngemplang. Maka boleh kita ambil sepeda motornya. Tidak apa-apa. Boleh itu. Tapi senilai uang kita. Jangan lebih. Kalau ternyata kita jual 15 juta, nah berarti 5 juta kita kembalikan ini loh sosoknya, Itu. Jadi debt collector itu boleh dalam Islam, tapi bukan mukuli orang loh ya. Untuk nagih haknya orang. Nagih haknya orang. Nagih haknya. Karena dia mampu bayar, nggak mau nggak mau bayar, maka boleh hartanya dia diambil dengan paksa. Saya minta hak saya, seperti itu. Karena kalau orang itu utang nggak bayar ngemplang, akhirnya orang mau ngutangi lagi, kapok sudah. Ya. Seperti itu. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi jika kamu sedekahkan karena dia memang tidak mampu, benar-benar tidak mampu, kamu sedekahkan, kamu halalkan, itu lebih baik lagi jika kamu tahu. Allahu Akbar. Betapa indahnya Islam. Jadi Islam bukan menggencet orang miskin. Tapi Islam itu peduli kepada fakir miskin. Subhanallah. Lalu perhatikan ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah ditutup oleh Allah dengan apa ayatnya 281. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Luar biasa. Setelah Allah berbicara masalah riba panjang lebar, ditutup oleh Allah dengan nasihat yang sangat mendalam ya. Saya punya kaset ceramah. Ceramahnya Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti hafizahullahu taala. Beliau ceramah judulnya ini Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Beliau cerita tentang kematian, proses kiamat. Dari awal ceramah sampai akhir nangis beliau. Dan ceramahnya sekarang ini ada di YouTube. Antum cari aja ceramahnya Syekh Asy-Syangqiti judulnya Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Tapi bahasa Arab ceramahnya. Iya. Antum kan harus bisa bahasa Arab kan? Orang Islam itu wajib bisa bahasa Arab. Wajib bisa bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab dosa. Wajib itu artinya apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan ta'allumul arabiyyah wajibun ala kulli muslim. Belajar bahasa Arab itu wajib atas setiap orang Islam. Bagaimana mungkin antum faham Al-Qur'an nggak bisa bahasa Arab? Terjemahan nggak bisa dipercaya dan terjemahan pun juga rasanya sudah hilang. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian akan suatu hari yang mana pada hari itu Kalian dikembalikan kepada Allah. Takutlah akan hari kematian. Mati kembali kepada Allah. Bukan sekedar kembali kepada Allah. Tumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Wahum la yudlamun. Masing-masing jiwa akan mendapatkan balasan dari perbuatannya. Dan mereka tidak akan dianiaya. Subhanallah. Ayat ini luar biasa. Sehingga salah seorang salafus soleh itu ketika membaca ayat ini diulang-ulang ya sampai sekian kali sambil nangis. Itu ada salah seorang uh, salafus soleh yang bernama ya Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala seorang tabi'in. Beliau pada satu malam atau pada suatu hari membaca ayat ini diulang-ulang bid'an wa isyrina marrah 20 kali lebih. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiap-tiap jiwa akan mendapatkan balasan dari apa yang dia perbuat dan mereka tidak akan didolimi oleh Allah. Allah Maha Adil. Ya. Berarti kita berhenti di sini dulu. Yaitu kita berhenti di uh, surat Ali Imran ayat nomor 130 ayat ke-18. InsyaAllah berikutnya ayat ke-19 Ali Imran ayat nomor 200 ya. Jadi mari kita perhatikan masalah riba ini Karena sekarang ini terus terang saja banyak orang itu mencari fatwa yang dianggap enak oleh dia Ada orang datang ke saya misalnya Ustaz saya bermuamalah gini gini gini gini Boleh apa enggak Ustaz? Oh itu menurut agama dalilnya gini gini itu enggak boleh Itu riba gitu kan Dia enggak puas Ternyata dia cari ustadz yang mengatakan boleh. Nah, berarti Anda bukan cari kebenaran. Anda mencari pembenaran. Percuma. Anda menipu Allah. Anda menipu manusia bisa. Tapi Anda tidak akan bisa menipu Allah. Apa yang kita cari? Harta. Berapa sih harta? Berapa harta yang kita cari? Iya. Banyak orang tanya-tanya gitu. Termasuk masalah apa namanya? Jual beli rumah, KPR, BTN, ini itu macam-macam. Sudah diterangkan, nggak puas. Cari ustadz lain yang bilang boleh. Sehingga nanti alasannya, ustadz itu kan bilang boleh. <laughs> Iya memang kamu cari yang boleh. Bukan cari yang benar. Ya, silahkan, silahkan, silahkan. Semuanya ada pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Lo kalau gitu kan tidak bisa kaya. Lo kamu ini kepingin kaya apa kepingin selamat? Kaya silahkan boleh. Ya, tapi tetap dalam koridor syar'i. Harta kita akan ditanya dua oleh Allah Subhanahu wa taala, min ainak iktasabahu wa fima anfaqa. Dari mana dia dapat dan kemana keluarnya. Ya. Apakah antum mau enggak kira-kira dikasih uang satu miliar masuk neraka? Mau enggak antum? Ya enggak mau karena enggak ada yang beri kan? Tapi kalau ada yang beri insya Allah bilang mau banyak kebanyakan enggak apa-apa sudah. Ini yang jelaskan Oh itu masih nanti nerakanya gitu kan. Karena godaan berat. Kalau kita nggak ada orang nawar ya semuanya bilang nggak siap. Tapi ketika ada orang nawar ini loh, uang riba ini uang haram satu miliar mau nggak kamu? Mikir kita, terima apa nggak ya? Terima apa nggak ya? Salat istikharah dulu kita. Ya Allah terima apa nggak ya? Ya nggak usah salat istikharah langsung aja tolak. Itu uang haram. Ya memang godaan berat, godaan dunia ini berat luar biasa. Apalagi akhir zaman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang pagi iman sore kafir. Ada orang sore iman pagi kafir, menjual agamanya dengan secuil daripada dunia. Ya Allah, sebentar lagi kita mati. Sebentar lagi kita akan mati tanggung jawab. Coba sekarang kita renungkan bulan Ramadan tahun ini. Ya, berapa banyak mereka-mereka yang telah mendahului kita. Coba kita hitung siapa saja. Fulan, fulan, fulan. Dulu bersama saya, dulu bersama-sama kita, dulu bersama-sama kami. Sekarang sudah di mana? Di kuburan. Nanti juga ada waktunya orang-orang juga gitu ya Allah. Ustaz Abdullah ya. Ya. Ramadan tahun lalu masih sama-sama kita, sekarang sudah enggak ada lagi. Ya, kita juga akan seperti itu. Ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal dunia fulan bin fulan. Nanti ada waktunya telah meninggal dunia, nama kita disebutkan di sana. Iya, mau apa? Mau nakal, mau baik, kita mati. Yang jadi masalah bukan matinya, yang jadi masalah adalah tanggung jawab setelah mati. Mati bukan menyelesaikan segala-galanya. Mati adalah awal kehidupan. Yang sebenarnya mati adalah awal permasalahan. Hanya ada dua pilihan. Bahagia setelah mati atau sengsara setelah mati. Kalau kita orang baik, kita orang beriman, maka mati adalah indah. Mati adalah indah. Kematian itu indah. Kata Rasulullah Muhammad SAW, Al-abdul mu'min idamat yastarihu min adha dunya wa nasabiha ila rahmatillahi ta'ala. Seorang hamba yang beriman ketika dia mati, dia istirahat. Dari gangguan-gangguan di dunia, dari kepayahan-kepayahan di dunia, menuju rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman kita orang baik dengan Allah hubungannya baik dengan manusia juga baik. Insya Allah mati adalah senang kita. Karena yang menjadikan kita terhalang untuk senang itu badan. Mati roh kita telah lepas dari badan. Kita menuju kepada kebahagiaan sejati. Itu kalau orang yang beriman. Tapi kalau orang jahat naudzubillah mati azab mati disiksa. Iya. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Afwan Ustadz, bagaimana dengan pekerjaan debt collector penagih utang di koperasi simpan pinjam hukumnya bagaimana Ustadz? Kita tidak bicara koperasi ya, kita bicara debt collector dalam arti nagih utang, eh, boleh nagih utang. Kita pakai jasa orang nagih utang itu boleh ya, tapi bukan untuk mukuli ya. Bukan memukuli. Ya, ini nagih utang kepada orang yang sudah mampu bayar tapi sengaja tidak mau bayar, ngemplang. Jatuh tempo, dia bisa bayar, tidak mau bayar. Ditagih dengan paksa juga boleh. Bahkan kita boleh mengambil harta dia secara paksa senilai harta kita. Berarti kita bukan ngambil harta dia, kita ngambil harta kita sendiri itu. Yang dirampas oleh dia nggak dikembalikan. Seperti itu ya. Bolehkah kita menyimpan dan transaksi uang di bank syariah? Ya. Tadi telah diterangkan ya. Bank riba pun kalau terpaksa boleh, tapi dengan catatan bunganya tidak diambil. Kita sekedar memanfaatkan fasilitas untuk transfer dan yang lainnya nyimpen karena bank yang pakai nama syariah pun sampai sekarang ini masih belum benar-benar syariah. Itu adalah upaya ya upaya. Mudah-mudahan ke depan ada perbaikan-perbaikan sehingga benar-benar sesuai dengan aturan syariah. Karena yang benar-benar syariah belum ada. Yang ada adalah nama-nama dan upaya ke arah sana. Ya mudah-mudahan aja ke depan nanti ada usaha sungguh-sungguh untuk benar-benar seperti yang diterangkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, tentang riba apakah tidak ada penjelasan tentang hukuman kontan pelakunya di dunia? Kita lihat di sekitar kita orang-orang pemakan riba hidupnya kelihatan enak. Tapi banyak yang sakit-sakitan. Terlalu cinta harta, bakhil, akhlaknya buruk, sombong-sombong, raja-raja tega. Menilai sesuatu dari materi, rezeki dan keluarganya tidak barokah. Anaknya nakal-nakal, hubungan seks bebas. Kadang nggak mau Kadang nggak mau sekolah, nggak mau kerja dan lain-lain. Gimana penjelasannya? Iya. Jadi oleh Allah disiksa dengan hartanya. Orang kalau memakan riba atau harta haram nggak tenang hidupnya. Ya mungkin sakit, rumah tangganya berantakan. Kemudian juga sekarang kan banyak itu seks bebas itu kan. Iya. Sampai rela mengeluarkan uang. Ya, mohon maaf main perempuan beberapa jam saja sampai ratusan juta. Karena apa? Uangnya uang haram. Keluar pun juga keluar kepada yang haram. Anaknya ganyang dan yang lain-lainnya. Sudahlah. Orang kalau melanggar aturan Allah itu susah dunia, susah alam kubur, susah akhirat. Orang yang taat kepada Allah insya Allah tenang dunia, tenang alam kubur dan tenang di akhirat. Bagaimana bila boyotnya riba hingga cicit-cicitnya jadi orang-orang kaya dan pakai haji? Bagaimana cara membersihkan sementara hartanya sudah dimakan lima anak turun? Wah ini luar biasa. Jadi kalau memang kita tahu itu harta hasil riba yang nggak boleh dipakai. Kalau tahu persis ya, itu harta hasil riba nggak boleh dipakai. Karena harta hasil riba kalau tahu, kalau tahu secara persis, apalagi haji pakai uang riba, enggak diterima oleh Allah hajinya. Labbaik Allahumma labbaik ya Allah, aku punya panggilanmu. Kata Allah yang manggil kamu siapa? Enggak ada yang manggil kamu, uangmu haram. Uangmu haram, enggak ada yang manggil kamu. Yang dipanggil adalah orang yang hartanya halalan thayyiban. Ya, haji dengan uang halal enggak diterima oleh Allah, hajinya ibadahnya juga enggak diterima oleh Allah, doanya ditolak oleh Allah. Inna Allah ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja. Lalu Rasulullah menceritakan satu orang, "Tsumma dzakara rajul yutilu as-safar asyata aghbar, yamuddu ila as-sama' ya rab ya rab, wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna istajabulah. Satu orang yang dia banyak mengadakan perjalanan, jihad, haji, umrah, Masya Allah luar biasa. Sampai-sampai rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu. Dia ngangkat tangannya tinggi-tinggi, manggil-manggil nama Allah, berdoa, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Adab-adab doa telah dilaksanakan semuanya. Tapi ada satu yang prinsip yang dia lupakan. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Gizi yang masuk dalam tubuhnya haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Allah nggak nyuruh kita haji, Allah nggak nyuruh kita sedekah. Kalau dari uang yang haram yang Allah suruh adalah kita cari harta yang halal. Bukan sodakoh dengan uang haram. Bukan haji dengan uang haram. Tapi Allah suruh kita cari uang yang halal. Itu. Ini banyak sekali pertanyaannya ya. Apa hukum kerja di bank dengan tujuan agar uang negara tidak dikuasai atau diatur non-muslim saja? Ini mantra-mantra kosong. Ini mantra palsu. Mantra palsu ini. Ini mantra yang sering diucapkan untuk mencari pembenaran. Ya. Ya, daripada yang kerja orang non-muslim, kita aja yang kerja. Enggak gitu Islam. Ya biarkan yang kerja orang non-muslim. Terus kenapa? Anda orang yang Islam cari kerja lain. Lu nanti kan gini gini gini. Lu kan ada Allah kan? Kan ada Allah. Nanti kan Allah nggak akan diam. Ya. Jadi jangan mencampur aduk antara yang hak dengan batil. Ini mantra-mantra. Ini mantra yang sering diucapkan dan ini mantra-mantra palsu. Ya, ini pertanyaannya ini kalau masalah perbankan ini yang tanya banyak ini. Ini banyak sekali pertanyaannya. Ya. Saya sering mendapatkan kasus orang mengaku miskin ketika dirawat di rumah sakit tapi setelah sembuh tidak mau bayar. Padahal sudah didatangi rumahnya cukup bagus. Orang tua murid yang sebenarnya mampu bayar uang sekolah nggak mau bayar. Ya itu berarti bohong dia. Enggak miskin bilang miskin. Iya, ya dosa dia. Berobat enggak mau bayar dosa. Sekolah enggak mau bayar padahal dia mampu bayar, ya dosa bohong. Nah, orang-orang bohong kayak ginilah yang menjadikan kita enggak percaya lagi. Iya kan? Mampu bayar bilang enggak mampu bayar. Ketahuan ternyata dia kaya. Hanya orang enggak percaya lagi. Berarti itu. Demikian, ini mohon maaf ya, pertanyaannya sangat banyak di sini. Ini juga ada kertas banyak sekali. Waktu kita sudah jam 5. Saya kira itu aja. Mohon maaf. Mohon maaf waktu kita yang terbatas. Bukan saya tidak mau jawab ya. Mudah-mudahan lain kali aja bisa kita bahas lagi masalah ini. Ya. Mari kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala terutama doa untuk diri kita dan keluarga kita supaya terhindar dari riba, terhindar dari harta yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم tahhirna wa tahhir buyutana minal haram. Ya Allah, pada sore hari ini ya Allah, kami berada di rumah di antara rumah-rumahmu. Kami dalam keadaan puasa Ramadan ya Allah, menjelang maghrib dan kami baru saja mengadakan pengajian. Kami berdoa kepadamu ya Allah. Kami yakin engkau mendengar kami, engkau melihat kami dan engkau mengabulkan doa-doa kami. Ya Allah, kami memujimu dengan semua pujian yang layak untukmu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Ya Allah, jadikanlah kami merasa cukup dengan yang halal darimu ya Allah. Hindarkan kami dari yang haram ya Allah. Jadikan kami merasa cukup hanya denganmu saja. Sehingga kami tidak pernah membutuhkan yang selainmu. Ya Allah, bersihkan kami, keluarga kami, rumah kami dari yang haram. Hindarkan kami dari yang haram ya Allah. Bersihkan tubuh kami, tubuhnya anak-anak kami, keluarga kami, rumah kami dari yang haram. Ya Allah, kami minta tolong kepadamu ya Allah. Kami mohon pertolonganmu ya Allah. Selamatkan kami dari yang haram, hindarkan kami dari yang haram. Ya Allah, jangan sampai masuk di tubuh kami, di tubuhnya anak kami, di tubuhnya istri kami, di tubuhnya keluarga kami. Jangan sampai masuk yang haram ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon perlindungan ya Allah. Hanya engkau yang mampu melindungi kami ya Allah. Selamatkan kami semuanya, kaum muslimin semuanya dari yang haram. Gantilah ya Allah dengan yang halal. Berikan kepada kami yang halal ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang barokah ya Allah, yang kami mendapatkan dengan mudah, tanpa payah, tanpa capek ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang halal, yang barokah ya Allah, tanpa kami capek, tanpa kami payah ya Allah. Ya Allah, kami sangat takut mengkonsumsi yang haram. Karena kalau orang makan yang haram, Ya Allah, doanya tidak engkau kabulkan, Ya Allah. Satu daging tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas. Ya Allah, hindarkan kami dari yang haram, Ya Allah. Selamatkan kami dari yang haram, Ya Allah. Berikanlah kepada kami yang baik-baik saja, yang halal-halal saja, Ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tabbit qulubana ala dinik wahai Allah yang membolak-balikkan hati tetapkan hati-hati kami di atas agamamu ya Allah ya Allah kami takut ya Allah dengan pemberitahuan dari Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang pagi iman sore kafir ada orang sore iman pagi kafir menjual agama hanya untuk mendapatkan dunia ya Allah selamatkan kami Jangan kau jadikan kami orang yang seperti itu ya Allah. Ya Allah, tampakkan di hadapan kami bahwa yang haram itu adalah jelek, yang haram itu adalah buruk, yang haram itu adalah bahaya, yang haram itu adalah busuk sehingga kami tidak mau dengan yang haram itu ya Allah. Tampakkan di hadapan kami ya Allah bahwa yang halal itu adalah baik, yang halal itu adalah indah, yang halal itu adalah yang bagus ya Allah sehingga kami selalu berusaha mencari yang halal. Allahumma rizukna taubatan nasuha al maut. Ya Allah, berilah kami rezeki taubatan nasuha sebelum kami mati, Ya Allah. Allahumma tawaffana wa anta radin anna. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan kau ridha kepada kami. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah penutup umur yang baik ya Allah. Kami berlindung kepadamu daripada penutup umur yang buruk. اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله Ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami di dunia ini adalah la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan syurgamu dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Allahumma innaka a'fuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf. Engkau suka memaafkan ya Allah. Maafkan kami. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, kami mohon kepadamu maaf dan kami mohon kepadamu afiyah, sehat wal afiat, selamat sejahtera. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina wa ikhwanina wa akhwatina wa dhurriyyatina wa jamil muslimina minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka, bebaskan kami dari api neraka, bebaskan kami dari api neraka, kami, anak-anak kami, istri-istri kami, kedua ibu bapak kami, keluarga kami, keturunan kami, kaum muslimin semuanya ya Allah, bebaskan dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.